Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jemaah umroh Dan juga para penziarah Masjid Nabawi Dan para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Masih kita bersama kitab Yang dikarang oleh salah seorang guru kami di sini. Beliau adalah Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Dan judul kitab ini adalah Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha min al-ahkam. Yang isinya adalah penjelasan akidah al-sunnah wal jamaah terhadap penguasanya akidah ahlu sunnah wal jamaah dan juga sikap-sikap yang sahih sikap-sikap yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW kepada seorang penguasa kepada seorang pemimpin inilah isi dari kitab ini dan ini adalah majelis yang ketujuh pertemuan yang ketujuh dari pembacaan kitab ini kita akan masuk pada pembahasan inti setelah sebelumnya kita menyelesaikan membacakan dua mukaddimah yang ditulis oleh pengarang Hafizahullah beliau menyebutkan dua mukaddimah, dua pembukaan yang diharapkan dengan dua pembukaan tersebut seorang pembaca akan memahami dengan baik atau lebih baik apa yang akan beliau sampaikan dan dua mukadimah tersebut sudah kita baca dan sudah kita terangkan secara ringkas maka kita akan melanjutkan pembahasan yang inti dari kitab ini beliau mengatakan hafizahullah wa ba'da هاتين المقدمتين هذا أوان الشروع في المقصود وهو سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والتسديد بلما تكن حفظه الله Dan setelah dua mukaddimah ini Dan setelah dua mukaddimah ini Maka kita akan memulai maksudnya Yaitu maksud dari kitab ini Dan dia adalah Sabru Ahwalil Hukam Beliau akan menyebutkan secara keseluruhan Kondisi-kondisi penguasa Akan menyebutkan secara keseluruhan yaitu sabar berusaha untuk menyebutkan keseluruhan dari ahwalul hukam dari keadaan-keadaan penguasa. Wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam. Dan beliau juga akan menyebutkan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang ra'iyah yaitu seorang rakyat dalam kondisi-kondisi tersebut. Beliau akan menyebutkan keadaan-keadaan penguasa, kondisi-kondisi penguasa dan akan beliau sebutkan apa yang seharusnya kita sebagai seorang rakyat, kita sebagai seorang bawahan, kita sebagai seorang masyarakat, apa yang harus kita lakukan kepada penguasa kita dalam kondisi tersebut. Inilah inti dari kitab yang beliau tulis. Kemudian beliau mengatakan, maka aku mengatakan dan taufik adalah di, di tangan Allah dan dari darinya lah al-aun wa tasdid dan dari Allah lah pertolongan dan juga hidayah kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah isti'anah beliau, beliau memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan kemudahan bagi beliau di dalam menulis kitab ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ahwalul hakim wa tasarrufatuhu la takhlu imma an takuna muta'alliqatan bi af'alihi allati yubashiruha bi nafsihi aw muta'alliqatan bi amrihi wa nahyihi li ghairihi Kemudian beliau langsung masuk pada pembahasan kitab ini. Beliau mengatakan keadaan-keadaan penguasa, perilaku-perilaku penguasa tidak terlepas dari dua perkara ya keadaan seorang penguasa atau pemimpin itu tidak mungkin terlepas dari dua perkara atau salah satu di antara dua perkara. Imma antakuna muta'alliqatan bi af'alihi allati yubashiruha bi nafsihi. Kemungkinan yang pertama, apa yang beliau lakukan berkaitan dengan af'al beliau. Berkaitan dengan amalan-amalan beliau yang beliau lakukan dengan sendiri. Artinya berkaitan dengan amalan-amalan yang beliau lakukan berkaitan dengan diri sendiri. Tidak berkaitan dengan orang lain. Seperti misalnya beliau melakukan ibadah atau meninggalkan kemaksiatan atau memakan makanan atau meminum minuman. Makanya adalah amalan-amalan yang beliau lakukan berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemudian au muta'alliqatan bi amrihi wa nahyihi li ghairihi. Atau kemungkinan yang kedua, apa yang beliau lakukan ini berkaitan dengan perintah yang beliau perintahkan kepada orang lain. Au nahyihi atau berkaitan dengan larangan yang beliau larang kepada orang lain. Ini kemungkinan yang kedua, terkadang apa yang dilakukan oleh seorang penguasa atau seorang pemerintah ini berkaitan dengan perintah beliau dan juga larangan beliau kepada orang lain. Ini ada dua dua jenis. Ya, dan apa yang dilakukan oleh seorang penguasa tidak mungkin terlepas dari salah satu di antara dua perkara ini. Kemungkinan yang pertama, apa yang beliau lakukan ini berkaitan dengan diri sendiri. Berkaitan dengan diri sendiri, baik itu ibadah beliau, maupun berupa amalan yang mubah yang beliau lakukan. Atau yang kedua, apa yang beliau lakukan ini berkaitan dengan perintah dan juga larangan yang beliau sampaikan kepada kepada orang lain. Ini adalah secara global dua jenis ya ahwalul hakim. Dua jenis keadaan penguasa secara global adalah dua ini. Dan masing-masing nanti akan dibagi oleh syekh Ya, masing-masing dari dua keadaan tersebut nanti akan ada pembagiannya dan masing-masing dari bagian nanti ada sikap yang harus dilakukan dan disyariatkan untuk dilakukan bagi seorang seorang muslim. Taib. Awalan yang pertama ma yata'allaqu bi af'alihi fi nafsihi. Yang pertama atau jenis yang pertama adalah apa yang berkaitan dengan amalan-amalan seorang penguasa di dalam dirinya. Berkaitan dengan amalan-amalan yang pribadi yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Walaha khamsu suwarin. Yang berkaitan dengan masalah ini ada lima surah, ada lima gambaran. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang penguasa dan ini berkaitan dengan dirinya sendiri. Tidak berkaitan dengan orang lain. Maka ini ada lima bentuk, ada lima gambaran. Dan masing-masing dari gambaran tersebut, lima bentuk tersebut ada sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat. As-suratul ula, surah yang pertama, gambaran yang pertama, bentuk yang pertama, fi'luhu litta'atil wajibati wal mustahabbah. Surah yang pertama, bentuk yang pertama adalah pekerjaan beliau atau amalan beliau terhadap ketaatan-ketaatan yang wajib dan ketaatan-ketaatan yang mustahab. Jadi bentuk yang pertama, ya surah yang pertama dari amalan-amalan yang dilakukan secara pribadi oleh seorang penguasa adalah amalan-amalan ketaatan. Baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ya seorang penguasa misalnya melakukan sholat atau seorang penguasa melakukan puasa di bulan Ramadan atau dia membaca Al-Quran atau dia mengucapkan salam atau dia bersodakah dia mengeluarkan zakat atau dia melakukan umrah melakukan haji ketaatan-ketaatan yang wajib maupun yang sunnah yang dilakukan oleh penguasa tersebut ketika dia melakukan ketaatan tersebut Sebagaimana kita sebagai seorang muslim juga melakukan ketaatan yang demikian. Bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat ketika melihat seorang penguasa melakukan ketaatan yang wajib maupun yang yang sunnah. Beliau mengatakan fahada mujibun limuwalatihi wa mahabbatihi wa i'anatihi alaihi li'umumil adillatid dallati ala dhalik. Beliau mengatakan keadaan yang demikian mengharuskan kita yaitu sebagai seorang rakyat untuk loyal kepada beliau wa mahabbatihi dan juga untuk mencintai beliau wa i'anatihi alaih dan juga untuk membantu beliau di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi kalau melihat seorang penguasa dia melakukan ketaatan, melakukan sholat, melakukan puasa, membantu orang miskin dan seterusnya, maka kita sebagai seorang rakyat dan kita sebagai saudara muslim dalam keadaan demikian kita disyariatkan untuk mencintai dan loyal kepada beliau. Sebagaimana kita melihat saudara kita yang lain melakukan ketaatan baik sebuah kewajiban maupun yang sunnah, maka kita disuruh dan diperintahkan untuk mencintai orang tersebut karena ketaatan yang dilakukan. Allah SWT mencintai ketaatan dan Allah mencintai orang yang taat kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita mencintai apabila kita taat kepada Allah. Kita senang dan bahagia apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian pula apabila saudara kita melakukan ketaatan, maka sifat seorang yang beriman adalah senang dan bahagia ketika melihat saudaranya juga melakukan ketaatan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita senang dan bahagia melakukan ketaatan, maka demikian pula ketika kita melihat saudara kita, baik itu rakyat biasa maupun seorang penguasa, ketika dia melakukan ketaatan harusnya di dalam hati kita merasa gembira. Merasa senang dan bahagia ketika dia melakukan sholat dan merasa sejuk mata kita ketika melihat seorang penguasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kondisi yang pertama, ketika melihat seorang penguasa melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, maka sikap kita apa? Mencintai beliau dan loyal kepada beliau karena ketaatan yang dilakukan oleh beliau. Kaqaulihi ta'ala dan di antara dalil yang demikian, di antaranya adalah firman Allah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah mengatakan yang artinya dan orang-orang yang beriman al mu'minun yang laki-laki dan orang-orang yang beriman yang wanita maka sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang dicintai orang yang beriman saling mencintai satu dengan yang lain karena keimanan yang mereka miliki. Maka mereka mencintai satu dengan yang lain dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang yang beriman ketika melihat saudaranya melakukan ketaatan kepada Allah maka timbul di dalam dirinya rasa cinta kepada orang tersebut. Baik itu adalah sebagai seorang penguasa maupun dia adalah sebagai rakyat biasa. Ini adalah as-suratul ula. Ini adalah bentuk yang pertama, keadaan yang pertama yang masuk di dalam ma yata'allaqu bi af'alihi fi nafsihi. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang penguasa berkaitan dengan dirinya sendiri. Baik. As-suratul tsaniyah. Kemudian bentuk yang kedua dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri fi'luhu lil mubahat amalan beliau terhadap perkara yang mubah apa yang beliau lakukan dari perkara-perkara yang mubah yaitu perkara-perkara yang diperbolehkan yaitu yang dinamakan dengan al-mubah sesuatu yang dibolehkan sesuatu yang dimubahkan seperti misalnya makan dan minum, memakai pakaian, memiliki rumah, memiliki kendaraan, ini adalah perkara yang mubah. Bagaimana sikap kita ketika seorang penguasa melakukan amalan-amalan yang mubah tersebut? Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Dengan ibadah. Ya, melakukan kewajiban atau melakukan perkara yang mustahab. Kalau yang kedua, beliau melakukan perkara yang yang mubah. Ya, beliau makan, beliau minum, beliau memakai pakaian, beliau memiliki kendaraan, memiliki rumah dan seterusnya. Maka apa yang kita lakukan sebagai seorang rakyat? Beliau mengatakan, "Fahadza la yujibu wala'an wala bara'an." Maka yang demikian tidak mengharuskan wala wala bara. Tidak mengharuskan kecintaan dan juga tidak mengharuskan kita berlepas diri. Karena ini adalah perkara yang yang mubah. Perkara yang mubah tidak berkaitan dengan ibadah. Maka dalam keadaan demikian, keadaan yang demikian tidak mengharuskan kita untuk mencintai Demikian pula tidak mengharuskan kita untuk berlepas diri dari apa yang beliau lakukan. Karena ini adalah perkara yang mubah, dia tidak mendapatkan pahala dengan apa yang beliau lakukan dan beliau juga tidak berdosa dengan apa yang beliau lakukan. Ini adalah perkara yang mubah. Tidak mengharuskan kita untuk mencintai dan tidak mengharuskan kita untuk berlepas diri dari apa yang beliau lakukan. Fala yuhabbu alaihi wala yubghad. Maka beliau tidak dicintai dengan sebab melakukan perkara yang mubah dan tidak dibenci karena melakukan perkara yang mubah. Jadi tidak boleh kita yang mencintai beliau hanya karena dia makan atau membenci beliau karena beliau makan. Demikian pula tidak mencintai beliau karena beliau memiliki rumah atau membenci beliau karena beliau memiliki rumah. Beliau mengatakan fala yuhabbu alaihi wa la yubghad. Perkara-perkara yang mubah kita tidak mencintai karenanya, demikian pula kita tidak membenci karenanya. Sebagaimana kita bermuamalah dengan manusia biasa di sekitar kita. Ya seseorang makan di samping kita atau istri kita makan ya atau tetangga kita makan atau dia minum atau dia memiliki rumah dan seterusnya maka ini tidak menjadi sebab ya kita melakukan wala dan loyal kepadanya demikian pula tidak menjadikan kita benci kepada dirinya li'annal mubaha la yata'allaqu bi fi'lihi aw tarkihi li dhatihi madhun aw qadhun kenapa demikian karena perkara yang mubah perkara yang diperbolehkan ini tidak berkaitan ya bi fi'lihi aw tarki li dzatihi dia dilakukan atau ditinggalkan ini tidak tidak ter, ter, uh, ter berkaitan dengan madhun au qadhun. Ya tidak berkaitan dengan pujian dan juga celaan. Jadi perkara yang mubah ketika dilakukan oleh seseorang tidak menjadikan dia di, di, disenangi atau dipuji. Seperti seseorang dia melakukan dia makan maka ketika dia makan ini bukan sebab dia dipuji oleh orang lain. Demikian pula ketika dia meninggalkan. Maka ini tidak menjadi sebab dia dibenci oleh orang lain. La yata'allaqu bi fi'lihi au tarkihi li dhatihi madhun au qadhun. Kemudian setelahnya wala thawab wala thawabun wala iqabun kama huwa muqarrarun 'inda al-usuliyin. Demikian pula ya tidak berkaitan dengan pahala dan juga tidak berkaitan dengannya iqab yaitu hukuman. Ya seseorang makan ya tidak diberikan pahala karena dia memakan. Dan juga dia tidak diazab karena dia meninggalkan makanan. Yang saya misalnya eh, meninggalkan makanan ini karena saya tidak suka. Maka dia tidak diazab karena dia meninggalkan makanan tersebut. Ini adalah perkara yang boleh boleh dia lakukan, boleh dia tinggalkan. Kama huwa muqarrarun 'indal usuliyin sebagaimana hal ini telah ditakrir dan sudah ditulis disepakati oleh usuliyin para ahli ilmu usul. Ini adalah surah yang kedua, yaitu gambaran yang kedua seorang waliul amr, ya seorang pemimpin, seorang penguasa dia melakukan perkara yang mubah. Maka tidak boleh kita menjadikan ya perkara yang mubah yang beliau lakukan ya ini menjadi sebab ya al-mahabbah kecintaan dan juga bukan menjadi sebab al-bara'ah seseorang berlepas diri dari penguasa tersebut. Kemudian beliau menerangkan wa ba'du ta'inina fi wulatil amr yat'anuna fihim bima huwa min jinsil mubahat. Nah, sebagian orang ini beliau ingin menjelaskan kepada kita sebagian kesalahan yang tersebar di di masyarakat. Beliau mengatakan dan sebagian orang yang mencela pemerintah. Sebagian orang yang mencela pemerintah, mereka mencela pemerintah karena apa? Karena amalan mubah yang dia lakukan. Ada sebagian rakyat, sebagian masyarakat yang dia mencela pemerintah karena amalan yang mubah yang dia lakukan. Padahal tadi sudah kita sampaikan, amalan yang mubah yang dilakukan oleh seorang penguasa ini tidak menjadi sebab ujian dan juga tidak menjadi sebab celaan. Ini perkara yang mubah. Sebagaimana kita juga melakukan perkara yang mubah tersebut. Nah, ada sebagian ya yang mencela pemerintah, mereka mencela pemerintah karena perkara ini, yaitu karena amalan yang mubah yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Seperti misalnya kasukna al kusuril farihah. Seperti misalnya dia memiliki atau dia tinggal di istana yang megah. Tinggal di istana yang yang megah. Tinggalnya dia di istana yang megah ini adalah perkara yang mubah. Bukan perkara yang diharamkan di dalam agama. Ini adalah perkara yang mubah dan beliau memang punya kemampuan, punya harta, kemudian memiliki istana yang mewah, memiliki istana yang megah. Maka ini adalah perkara yang mubah yang beliau lakukan. Ya, beliau tidak diazab atau dosa karena apa yang dia lakukan dan beliau juga tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Lalu bagaimana seseorang mencela pemerintah karena amalan yang mubah yang dia lakukan? Contoh yang lain, wa tamallukil amwali at-ta'ilah atau beliau memiliki harta yang banyak memiliki harta yang banyak, yang luar biasa banyaknya. Maka ini boleh di dalam agama. Ya tidak ada larangan seseorang memiliki harta yang banyak. Apalagi dilakukan atau digunakan harta tersebut untuk kepentingan agama. Tidak ada di sana larangan seseorang memiliki harta yang banyak. Ini adalah perkara yang mubah. Lalu bagaimana seseorang mencela pemerintahnya atau penguasanya karena apa yang dia lakukan karena dia ia memiliki harta yang banyak atau memiliki rumah yang mewah atau memiliki mobil yang mewah misalnya ini adalah perkara yang boleh kalau memang didapatkan harta tersebut ya dengan cara yang halal wat fil ma'akili wal masyaribil mubahah dan berluas-luasan di dalam masalah makanan dan juga di dalam masalah minuman yang diperbolehkan ya memakan ini memakan itu dan juga bervariasi di dalam memakan ini dan memakan itu yang mungkin makanannya harganya mahal atau minumannya adalah minuman yang yang mahal tetapi itu adalah perkara yang mubah makanan yang mubah makanannya halal dan minumannya halal maka seorang penguasa dan juga pemimpin tidak dicela karena dia memakan makanan yang mahal atau meminum minuman yang mahal selama itu adalah adalah makanan dan juga minuman yang halal wa hadhil umuru in kana tamallukuhum laha min tariqin mubahin wa la yashabu istikhdamuhum laha mahdhurun syar'iyyun ka israfin aw makhilatin fala tujibu at-ta'na 'alaihim biha kama huwa sya'nu fi 'amatin nas Beliau mengatakan, maka perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara yang mubah ini, meskipun e, seandainya memiliki perkara-perkara tersebut adalah dengan tariqin mubah, dengan cara yang diperbolehkan, dan penggunaannya tidak sampai yang terjadi di sana pelanggaran secara syariat, seperti misalnya israfin atau makhilah. Beliau mengatakan, seandainya ya perkara-perkara ini yaitu perkara-perkara yang mubah makan dan juga minum memakai pakaian dia memiliki e, kendaraan atau dia memiliki rumah ataupun istana kalau dimiliki dengan cara yang boleh artinya dengan cara yang halal dan juga tidak digunakan untuk perkara yang haram ya tidak digunakan untuk perkara yang haram atau dengan cara yang haram seperti misalnya dengan israf yaitu dengan berlebih-lebihan, makan tetapi berlebih-lebihan sehingga hambur yang ke sana kemari. Tidak bisa dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Demikian pula makhilah tidak digunakan dengan cara yang sombong. Yaitu menggunakan apa yang diperbolehkan tadi tetapi niatnya adalah untuk khuyala. Niatnya adalah untuk sombong kepada manusia yang lain. Maka la tujibut ta'na alaihim biha. Beliau mengatakan maka yang demikian tidak boleh. yang tidak boleh menjadi sebab at-ta'an. Yaitu tidak boleh menjadi sebab kita mencela pemerintah karena sebab perkara-perkara yang mubah yang mubah tadi. Ini adalah perkara yang mubah dan dia melakukan perkara yang diperbolehkan, beliau dapatkan dengan cara yang diperbolehkan dan beliau lakukan bukan dengan israf, yaitu bukan dengan berlebih-lebihan dan juga tidak dengan makhilah bukan karena kesombongan kepada orang lain maka yang demikian tidak boleh kita menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai sebab mencela penguasa dan juga pemerintah kama huwa sya'nu fi 'ammatin nas sebagaimana yang demikian adalah seperti yang ada pada umumnya manusia jadi ini bukan khusus ya pemerintah atau penguasa seandainya kita melihat ya seorang saudara kita, tetangga kita, keluarga kita ataupun yang lain, ya dia diberikan oleh Allah keluasan ya di dalam masalah rezeki sehingga memiliki kendaraan yang yang mewah, memiliki rumah yang besar dan makan dan juga minum dengan makanan dan minuman yang mahal. Membeli beras-beras yang mahal, membeli lauk-lauk yang mahal dan seterusnya. Makanya adalah perkara yang mubah ini adalah perkara yang ia mubah dengan syarat seperti tadi didapatkan dengan cara yang halal dan dia lakukan tanpa israf, tanpa berlebihan dan juga bukan karena ingin menyombongkan kepada orang lain. Maka tidak boleh ia menjadi sebab aqtaan yaitu menjadi sebab celaan bagi orang orang tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Dalil bahwasanya perkara-perkara yang mubah tadi tidak boleh dijadikan sebab dicelanya seorang penguasa dan juga seorang pemimpin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kalian makan dan hendaklah kalian minum." dan silahkan kalian memakai pakaian wa dan hendaklah kalian melakukan sedekah fi ghairi israfin wala makhilah tetapi tanpa israf dan juga tanpa makhilah yang dimaksud dengan israf adalah berlebih-lebihan memakan secara berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan kemampuan terlalu kenyang dan seterusnya meminum jangan berlebih-lebihan Demikian pula memakai pakaian jangan berlebih-lebihan. Dan sodakoh juga demikian. Dilarang seseorang melakukan sodakoh dengan israf, yaitu berlebih-lebihan sampai memudarati dirinya sendiri dan juga keluarganya. Wala makhilah dan juga tanpa dilakukan dengan maksud makhilah, yaitu dengan maksud kesombongan. Ia memakan makanan yang mahal maksudnya adalah ingin menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Ini loh, saya bisa memakan atau bisa beli makanan yang mahal seperti ini. Atau saya bisa beli minuman yang mahal seperti ini. Atau saya bisa memakai pakaian yang tidak dibeli kecuali oleh para ya konglomerat dan seterusnya. Ini namanya memakai pakaian atau makan dan juga minum dengan maksud apa? Dengan maksud makhilah yaitu dengan maksud untuk sombong. Kalau demikian maksudnya yaitu untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain atau maksudnya adalah ingin israf berlebih-lebihan melampaui batas maka ini dilarang di dalam di dalam agama tapi kalau pada batas yang sewajarnya dan dengan niat yang benar maka kulu washrabu adalah kalian makan dan adalah kalian minum walbasu dan adalah kalian memakai pakaian wa tasaddaqu dan adalah kalian bersedekah tapi dengan syarat tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa sombong ia di dalam melakukan itu semua. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau mendatangkan athar dari Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah paman atau anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbasin dan berkata Ibnu Abbas, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatani sarafun aw makhilah." Beliau mengatakan yang artinya, "Hendaklah engkau memakan sesuai dengan kehendakmu. Silakan makan sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan keinginanmu." Walbas masyita, syi'ta, hendaklah engkau memakai pakaian sesuai dengan pakaian yang engkau inginkan. Ma akhta'aka atau ma akhta'atka itnatan. Selama engkau tidak melakukan dua perkara. Makan terserah yang kau inginkan dan memakai pakaian terserah dengan pakaian yang engkau inginkan selama tidak melakukan dua perkara sarafun au makhilah yang pertama adalah saraf yaitu israf berlebih-lebihan di dalam makan dan juga memakai pakaian tersebut au makhilah atau yang kedua adalah sombong yaitu memakan makan dan juga memakai pakaian dengan maksud sombong maka yang demikian tidak diperbolehkan ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas dan ini semakna dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan baik saya sebutkan di sini ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang melarang kita untuk israf ketika melakukan perkara yang mubah Termasuk diantaranya makan dan juga minum dan juga larangan untuk melakukan makilah itu sombong dan membesarkan dirinya di hadapan orang lain ketika dia melakukan perkara yang mubah tersebut. Allah swt berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Hendaklah kalian makan dan hendaklah kalian minum wala tusrifu dan janganlah kalian israf. Itu jangan kalian berlebih-lebihan di dalam makan dan juga minum tersebut innahu la yuhibbul musrifin karena Allah tidak mencintai orang-orang yang israf. Yaitu orang yang berlebih-lebihan ketika makan dan juga minum maka Allah SWT tidak mencintai orang tersebut. Di samping tidak di, di, di samping Allah tidak mencintai orang tersebut, maka di sana ada mudarat. Ya, di sana ada mudarat, ada kerusakan, ada mudarat yang menimpa orang tersebut apabila dia berlebih-lebihan di dalam makan dan juga minum. Sebagaimana yang kita tahu, yang dan eh, penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita ini kalau dicermati dan direnungi ini kembalinya kepada makan. Yaitu kita kurang teratur di dalam memakan makanan. Ya tidak memiliki pola yang bagus. Ya terlalu berlebihan di dalam makan makanan tertentu. Ya sehingga menjadikan penyakit gula, ya diabetes, asam urat dan seterusnya. Ini semua kalau kita teliti semuanya karena apa? Karena berlebihan, berlebihan di dalam masalah makanan dan juga minuman. Di samping tidak dicintai oleh Allah, maka ini juga bisa menimbulkan mudarat pada diri kita sendiri. Padahal kalau kita mengikuti ya firman Allah Azza wa Jalla wala tusrifu dan janganlah kalian berlebihan, niscaya kita akan mendapatkan jasad yang sehat. Akan memiliki fisik yang kuat, yang sehat, yang jauh dari penyakit-penyakit tersebut. Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dalam kalian makan dan dalam keadaan minum tetapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain ya menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang soleh bagaimana ketika mereka bersodakoh mereka tidak berlebih-lebihan di dalam bersodakoh dan juga bukan orang yang bakhil bukan orang-orang yang berlebihan artinya dia bersodakoh di luar kemampuannya sehingga memudarati diri sendiri atau memudarati keluarganya dan dia juga bukan orang yang bakhil yang menahan hartanya dan tidak mau mengeluarkan sedikit pun dari hartanya tetapi dia bersedekah dengan pertengahan tidak berlebihan dan juga tidak terlalu bakhil Allah SWT mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama Allah SWT mengatakan mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu dan mereka bukan orang yang bakhil. Wa kana baina dzalika qawama dan mereka yang melakukan infak tersebut qawaman yaitu pertengahan. Ya tidak terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu bakhil, pertengahan. Ini adalah larangan untuk israf di dalam sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah." Dan janganlah kalian bersedekah tanpa maksudnya adalah israf, berlebih-lebihan dan juga bukan untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain, "Kulu min thamarihi idza athmara wa atu wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu dan dalah kalian memberikan haknya itu apabila seseorang mendapatkan panen dan uh, yang dia panen adalah termasuk tumbuhan atau sesuatu yang diwajibkan untuk dizakati maka wa'atu yawma hasadihi maka adalah kalian keluarkan ketika kalian panen wala tusrifu dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Artinya bersedekah ya dengan e, apa yang sudah diwajibkan tanpa kita berlebih-lebihan di dalam melakukan sedekah tersebut. Dan Allah SWT mengatakan, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." ya Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur supaya kalian tidak putus asa dengan apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak merasa bangga atau berlebihan di dalam bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dan Allah tidak mencintai setiap orang yang mukhtal yaitu setiap orang yang sombong kepada orang lain dan juga orang yang membanggakan dirinya kepada orang lain. Ini tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tidak bolehnya seseorang israf berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah. Demikian pula tidak boleh kita makhilah, tidak boleh kita menyombongkan diri ketika melakukan perkara yang mubah tersebut. Taib. Ini adalah kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang yang kedua yaitu apabila kita melihat penguasa kita melakukan perkara yang mubah, maka ini tidak menjadi sebab beliau dicintai dan bukan bukan menjadi sebab beliau dibenci. Ini adalah perkara yang mubah diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan dan juga ya tidak disertai dengan kesombongan. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan wala rubbama ta'allaqa biha min jihati wulatil amri masalihu matrubah syar'an. Beliau menjelaskan dan terkadang ya, dan terkadang berkaitan dengan hal ini masalihu matlubah syar'an. Berkaitan dengan hal ini masalih, maslahat-maslahat yang diminta secara syariat. Jadi dalam beberapa keadaan ya dalam beberapa keadaan justru seorang penguasa diminta untuk melakukan hal ini. Ya, dalam beberapa keadaan Justru seorang pemimpin atau seorang penguasa justru dia malah diminta untuk melakukan hal ini. Yaitu apa? Yaitu untuk menunjukkan ya tentang ke kemampuan yang dia miliki. Menunjukkan tentang kemampuan yang dia miliki. Menunjukkan tentang kendaraannya yang mewah, menunjukkan tentang kemampuan dia, menunjukkan tentang uh, istana yang megah yang dia miliki, menunjukkan tentang kemampuan dia yang dia miliki dalam beberapa keadaan justru hal ini diminta dan diharapkan dari seorang penguasa. Bagaimana penjelasannya? Beliau mengatakan fa inna wulatal amri yunatu bihim minal huquqi wal masalihi ma la yunatu bi ghairihim. Karena seorang penguasa, ya seorang wulatil amri ya di, diikatkan atau dikaitkan dengan beliau hak-hak dan juga maslahat-maslahat yang tidak diikatkan kepada yang lain. Jadi seorang penguasa ya diharuskan kepada beliau beberapa perkara yang tidak diharuskan kepada yang lain. Contoh, beliau menyebutkan contohnya kahifzi haibati sultan. Di antaranya adalah dengan maksud untuk menjaga kewibawaan seorang penguasa. Ya seorang penguasa tentunya dia ditaati dan juga didengar. Di antara cara untuk menjaga kewibawaan beliau sebagai seorang penguasa dan supaya masyarakat, supaya rakyat ini menaruh penghormatan yang lebih yang disyaratkan kepada beliau, maka dia diperintahkan untuk menjaga kewibawaan kewibawaannya sebagai seorang penguasa. Ya kahifli haibati sultan untuk menjaga kewibawaan beliau sebagai seorang penguasa. Maka dalam beberapa keadaan justru diharapkan dia menunjukkan tentang kemampuan yang dia miliki. Menunjukkan istananya, menunjukkan kendaraannya, menunjukkan tentaranya yang banyak. Wa izhari aizil Islam. Dan juga untuk menunjukkan keperkasaan Islam. Atau kemuliaan Islam. Menunjukkan tentang kemuliaan Islam. Dan bahwasanya Islam tidak bisa dianggap remeh dan penguasa mereka tidak dianggap tidak bisa dianggap remeh. Mereka juga memiliki kemampuan yang dimiliki oleh musuh-musuh mereka. واستقبال الملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء واستضافتهم مما لا يتحقق إلا بشيء min dhalik demikian pula ketika dia menerima raja-raja dan menerima pemimpin-pemimpin menerima amir-amir dan juga orang-orang yang terkemuka dan menerima mereka sebagai tamu yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan sebagian yang demikian ya kita tahu bahasanya ya orang uh, negara lain ya atau pemimpin lain ini kebiasaan mereka adalah memiliki ya memiliki perkara-perkara yang mewah seperti ini. Biasa memakai kendaraan dengan kendaraan yang mewah, terbiasa duduk di kursi yang mewah, terbiasa tinggal di tempat yang mewah. Maka untuk maslahat, ya seorang penguasa boleh ia ya, melakukan yang demikian. Artinya menerima mereka di istana yang megah, karena yang datang kepada mereka adalah presiden dari negara yang besar atau menjemput dia di, di, di bandara dengan dengan kendaraan yang mewah atau menjamu dengan makanan yang mewah. Karena ini untuk maslahat yang karena tamu-tamu dia adalah orang-orang yang besar juga. Ya seorang penguasa, seorang presiden, seorang raja dan seterusnya. Fa fa'in fa in qasada biha kanat min jinsi ma huwa masyru'un min wajibin au mustahabbin. Kalau misalnya penguasa tersebut melakukan yang demikian dengan maksud seperti ini. Itu maksudnya apa? Ingin menjaga kewibawaan seseorang penguasa. Demikian pula untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam. Dan bahwasanya Islam tidak bisa dianggap remeh. Ingin menunjukkan kemuliaan Islam dan juga negara Islam. Maka dzalika kanat min jinsi ma huwa masru'un min wajibin au mustahab. Maka yang demikian masuk di dalam atau sejenis dengan apa yang disyariatkan berupa yang wajib ataupun yang mustahab. Jadi kalau niatnya demikian, ya seseorang bisa mendapatkan pahala. Bisa mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Kalau memang niatnya demikian, yaitu ingin menunjukkan kekuatan Islam, ingin menunjukkan kekuatan kita dan bahasanya kekuatan kita tidak bisa dianggap remeh, apalagi ketika tersebar berita bahwasanya negara ini lemah, bahwasanya negara ini dalam keadaan bangkrut dan seterusnya dan dia dalam keadaan lemah sehingga kita bisa leluasa untuk menyerang tiba-tiba ia menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang menunjukkan bahwasanya di belakang beliau ini memiliki kekuatan yang biasa. Maksudnya ingin menunjukkan kemuliaan Islam dan kekuatan Islam. Maka yang demikian ya bisa menjadi pahala bagi orang tersebut ya dan ini yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat yaitu husnuzan kepada penguasa kita dan Allah Swt mengatakan di dalam Al-Qur'an ya Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah Swt mengatakan hendaklah kalian menyiapkan sesuai dengan kemampuan kalian mastata'tum min quwwah dari kekuatan-kekuatan wa min ribatil khail demikian pula dari kuda-kuda turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum tujuannya apa kenapa kita tunjukkan tujuannya adalah untuk memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kalian turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu demikian pula untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang yang kalian tidak tahu mereka tersembunyi. Mereka adalah mata-mata dari musuh. Mereka tinggal di negara kita dan senantiasa melihat kekuatan kita. Kemudian kita tunjukkan bahwasanya kita memiliki kekuatan. Kita memiliki harta, kita memiliki kemampuan. Dan kita tidak dalam keadaan lemah. Apa yang menimpa kita tidak menjadikan kita lemah. Maka ini diperintahkan. Allah mengatakan, Wa'aiddu lahum, wa'aiddu lahum مَسْتَطَعْتُمْ min kuah hendaklah kalian menyiapkan sesuai dengan kemampuan ke ke kalian dari kekuatan-kekuatan. Ya, ini diperintahkan oleh Allah, ya kita diperintahkan untuk memasukkan rasa takut dan rasa minder kepada musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh musuh-musuh Islam. Ya, dan ini yang dilakukan oleh ya sebagian penguasa muslimin ya terkadang datang berziarah ke sebuah negara yang lain ya bersama ya bersama pasukannya atau bersama arak-arakannya yang banyak dengan menggunakan pesawat yang mewah dengan membawa ini dan membawa itu dan ini semua maksudnya adalah untuk diantaranya adalah untuk menunjukkan kekuatan kita sebagai seorang Islam apa yang terjadi di timur, di barat, di selatan dan di barat ini tidak melemahkan kita dan kita masih waspada dan kita memiliki kemampuan sehingga musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan juga musuh-musuh Islam berpikir seribu kali untuk melakukan penyerangan dan untuk melakukan pelemahan kepada negara-negara Islam. Kita dalam keadaan bersatu. Kita dalam keadaan memiliki kekuatan. Kita dalam keadaan saling bertawan satu dengan yang lain. Ini adalah maksud diantaranya yang dilakukan oleh sebagian penguasa. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan asar dari sebagian sahabat. Terjadi sebuah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya saat itu Umar bin Khattab beliau berziarah ke Syam dan saat itu Syam amirnya atau gubernurnya adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Wa min hadha ma kana min Muawiyah radhiyallahu anhu عندما كان أميرا على الشام لعمر bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dan termasuk di antara bab ini yaitu menampakkan kemuliaan Islam dengan menunjukkan tentang menunjukkan sebagian kemewahan atau menunjukkan sebagian kemampuan adalah apa yang terjadi pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika beliau menjadi seorang amir, ya ketika beliau menjadi seorang amir, menjadi seorang gubernur. Ya menjadi seorang gubernur ala Syam ketika beliau di negeri Syam. Li Umar bin Al-Khattab dan saat itu Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Umar bin Khattab saat itu sebagai seorang khalifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan beliau sebagai seorang amir di Syam. Syam ini di di utara, yaitu sekitar Masjidil Aqsa ini dinamakan dengan Syam. Kama dzakara Ibnu Abdul Bar. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Yang demikian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar qal beliau menceritakan wa qala Umar id dakhala Syam. Dan berkata Umar bin Khattab ketika beliau memasuki kota Syam wara'a Muawiyah dan beliau melihat Muawiyah. Jadi saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan beliau sebagai seorang gubernur di sana dan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan tempat beliau adalah di kota Madinah. Datang berkunjung ke Syam. Ketika di sana melihat Muawiyah maka beliau mengatakan yaitu Umar bin Khattab mengatakan saat itu Muawiyah datang dengan arak-arakan pawai dengan beberapa rombongannya yang besar. Maka Muawiyah mengatakan, "Hadza Kisrol Arab. Ini adalah raja Kisra dari negeri Arab. Yaitu ingin ia eh, ingin berkata kepada Muawiyah ia mengatakan hada Kisrol Arab ini adalah raja Kisra dari Arab. Jadi apa yang dia lakukan yaitu berlebih-lebihan, membawa arak-arakan, membawa pawai, Ya, dan dia adalah Muawiyah adalah orang Arab. Sehingga beliau yaitu Umar mengatakan ini adalah raja kaisar dari dari Arab. Wakana kana qad talaqahu Muawiyah fi mauqibin 'adzim. Dan saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan, kenapa Umar bin Khattab mengatakan demikian? Karena Muawiyah ketika menerima dan menyambut Umar bin Khattab, beliau membawa arak-arakan, yaitu membawa pawenya, membawa banyak orang. Falamma dana minhu qala lahu anta sahibul mauqibil 'adzim. Maka ketika Umar bin Khattab atau ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendekat kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Apakah engkau adalah yang memiliki arak-arakan ini? Apakah engkau wahai Muawiyah yang memiliki arak-arakan ini?" Qala na'am ya Amirul Mukminin. Maka Muawiyah mengatakan, "Iya, Amirul Mukminin." Qala ma'ama yablughuni min wuqufi dzawil hajat bibabik Kemudian setelah itu Umar mengatakan engkau melakukan ini padahal sudah sampai kepadaku bahwasanya di sana ada orang-orang yang membutuhkan berdiri di depan pintumu artinya kenapa engkau melakukan ini yaitu membawa arak-arakan yang banyak sementara aku mendengar bahwasanya di sana ada orang-orang fakir ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang membutuhkan yang mereka ber, berdiri di hadapan pintumu. Artinya meminta pertolongan dan bantuan dari beliau. Kenapa tidak digunakan ini untuk membantu mereka? Justru malah yang digunakan untuk arahkan arah-arakan seperti ini. Qal maka Muawiyah menjawab. Ya maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjawab apa yang ditanyakan oleh Muawiyah. Kenapa beliau melakukan ini? Ma'ama yablughuka min dhalik. Iya, saya melakukan ini meskipun kabar ini sampai kepadamu, yaitu kabar bahasanya di sana ada orang fakir miskin yang berdiri di hadapan rumahku, tetapi aku tetap melakukan ini. Kenapa? Qala walima taf'alu hadha? Maka Umar mengatakan, "Taib, kenapa engkau melakukan yang demikian? Kenapa engkau melakukan yang demikian wahai Muawiyah?" Nah, kemudian setelah itu Muawiyah menjawab dengan jawaban yang cerdas dan jawaban yang membuat eh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang setuju dengan apa yang beliau lakukan dan tidak mengingkari apa yang beliau lakukan. Beliau mengatakan, "Nahnu qala nahnu bi ardin jawasisul aduwi biha katsira." Kita ini wahai Amirul Mukminin berada di sebuah daerah di mana mata-mata musuh di negeri ini katsiratun, banyak sekali. Jadi mata-mata musuh yang mereka banyak sekali banyak sekali di negeri ini yaitu di Syam yang senantiasa mengintai kekuatan kita, ingin mencari-cari kelemahan kita. Kemudian beliau mengatakan fayajibu an nudhira min izzi sultan ma nurhibuhum bihi. Maka wajib bagi kami untuk memperlihatkan kekuasaan seorang penguasa dan memperlihatkan kemuliaan dan kekuatan seorang penguasa ma nurhibuhum bihi yang dengannya kami membikin takut mereka. Jadi kami yang menunjukkan kekuatan ini adalah ingin memasukkan rasa takut dan rasa minder kepada para mata-mata tersebut. Nah, mengatakan radhiyallahu anhu, "Fayajibu an nuzhira min izzi sultani ma nurhibuhum bihi." Maka wajib bagi kami untuk menunjukkan dari kekuatan sultan, kekuatan penguasa yang dengannya kami membikin takut, membikin minder musuh-musuh tersebut. Yang mereka adalah mata-mata yang tersebar di negeri kami. Ini yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa beliau melakukan yang demikian? untuk menunjukkan kekuatan sultan, menunjukkan kekuatan penguasa saat itu menjadikan mata-mata musuh menjadi minder untuk menyerang dan juga untuk e, membuat atau membuat kerusuhan di di negeri tersebut. Fain amartani fa'altu. Kemudian Muawiyah karena beliau adalah sebagai seorang gubernur, bukan sebagai seorang khalifah dan yang bertanya di sini adalah khalifah beliau, atasan beliau. Maka beliau beradab ya kepada Umar bin Khattab dan mengatakan fa in amartani fa'altu. Kalau misalnya engkau memerintahkan, niscaya aku akan melakukan. Artinya seandainya engkau menyetujui dan memerintahkan aku untuk melakukan ini dan apa yang aku lakukan ini benar, maka aku akan melakukannya. Wa in nahaitani intahaitu. Tetapi kalau engkau wahai Amirul Mukminin melarangku dan melarangku untuk melakukan yang demikian, maka aku berhenti. Artinya aku akan berhenti dari apa yang aku lakukan. Ini adalah adab dari seorang Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Umar bin Khattab yang beliau menyebutkan ra'yu beliau, menyebutkan pendapat beliau dan beliau sebagai seorang gubernur yang merendahkan dirinya di hadapan khalifah dan mengatakan, "Ya seandainya engkau e, menyetujui dan memerintahkan, niscaya aku akan lakukan, tapi kalau engkau melarang, maka aku siap untuk meninggalkan apa yang aku lakukan ini." Faqala Umar li Muawiyah ma as'aluka an syai'in illa taraktani fi mithli rawajibid dars. Kemudian e, Umar bin Khattab mengatakan kepada Muawiyah, "Tidaklah aku bertanya kepadamu tentang sesuatu kecuali engkau meninggalkan aku fi mithli rawajibid dars di dalam ya seperti e, seperti di dalam sendi-sendi gigi geraham. Seperti di dalam sendi-sendi gigi dirham. Artinya setiap kali beliau bertanya kepada Muawiyah kurang lebih maknanya ya pasti di sana ada jawaban yang cerdas yang dimiliki oleh Muawiyah. Artinya beliau memiliki alasan yang kuat. Ya kenapa beliau melakukan ini? Ya beliau tidak melakukannya karena alasan yang lemah atau alasan yang tidak bisa dibenarkan, tetapi beliau bisa mendatangkan alasan yang kuat yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. In kana ma qulta innahu la ra'yun aribun. Apabila apa yang engkau katakan ini adalah benar, ya alasan ini adalah alasan yang benar, maka sungguh ini adalah pendapat yang cerdas. Ini adalah pendapat yang tajam. Ini adalah usulan yang bagus. Wa in kana batilan innahu la adib. Dan seandainya ini adalah batil, maka sungguh ini adalah tipuan dari orang yang pandai berbicara. Adib artinya adalah orang yang pandai berbahasa. Ya, seandainya ini adalah batil, maka ini adalah tipuan dari seorang yang ahli berbahasa. Qala famurni ya Amirul Mukminin. Maka kemudian Muawiyah mengatakan, "Kalau demikian perintahkan kepadaku wahai Amirul Mukminin, saya siap, baik dilarang maupun diperintahkan saya siap." Qala maka Umar bin Khattab mengatakan, "La amuruka wa la anhak." Aku tidak memerintahmu dan juga tidak melarangmu. Aku tidak memerintahmu dan juga tidak melarangmu. Artinya beliau tidak melarang, tidak memerintahkan Muawiyah untuk melakukan yang demikian dan beliau juga tidak melarang. Seandainya melakukan dengan alasan yang demikian, maka silahkan dia melakukan. Jadi Umar bin Khattab beliau tidak memerintah dan juga tidak melarang. Faqala Amr. Maka berkata Amr, "Ya Amirul Mukminin, ma ahsana ma sadarul fata amma fi maka Amr mengatakan kepada Umar bin Khattab wahai Amirul Mukminin betapa bagusnya jawaban pemuda tadi yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan maksudnya betapa bagusnya jawaban yang diucapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari pertanyaan yang engkau lemparkan kepada beliau qala li husni masadirihi wa mawaridihi ma jashamnahu Kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar pernyataan dari Amr dan bahasanya beliau memuji apa yang diucapkan oleh Muawiyah, maka Umar bin Khattab mengatakan karena kebaikan beliaulah husni masadirihi wa mawaridihi karena kebaikan beliau inilah sifat baik yang beliau inilah maka jashamnahu ma jashamnah maka kita datang ke tempat ini dari tempat yang jauh. Karena beliau datang dari mana? Dari kota Madinah. Datang ke Syam, ke tempat yang jauh. Tujuannya apa? Lihusni mawaridihi. Karena memang sifat yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kita datang dari tempat yang jauh ke Syam ini karena husni masadirihi wa mawaridihi. Ini adalah sebuah athar dan ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Isti'ab. Di dalam kitab beliau Al-Isti'ab dan disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tarikh Dimashq di dalam kitabnya Tarikh Dimashq dan ini menunjukkan tentang bagaimana sebagian pendahulu kita yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kebesarannya dengan maksud bukan karena sombong dan bukan karena berlebihan tetapi maksudnya adalah maksud yang baik yaitu ingin menimbulkan rasa takut pada diri mata-mata dan juga para musuh Allah Azza wa Jal. Baik. Dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan uh, majelis yang ke-7 ini yang berisi tentang ahwalul hakim yaitu keadaan-keadaan seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan ini adalah surah yang kedua, gambaran yang pertama dan juga gambaran yang pertama dan gambaran yang kedua. Yang pertama adalah amalan yang yang yang berupa ketaatan yang dilakukan oleh pemerintah maka mengharuskan kita untuk mencintai beliau dan ini menjadi sebab tambahnya cinta kita kepada beliau. Kemudian yang kedua, apa yang beliau lakukan berupa perkara yang mubah maka pada asalnya ia tidak dicintai dan juga tidak dibenci karena amalan mubah yang beliau lakukan. Bahkan dalam beberapa keadaan justru seorang penguasa diminta untuk menunjukkan kemampuannya. Diminta untuk menunjukkan kemewahannya dengan maksud yang baik yaitu untuk menunjukkan kekuatan dan menjadikan e, rasa musuh dan minder kepada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah bisa kita sampaikan. Seolah akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan, satu aja mungkin. Ada pertanyaan? Baik. Enggak ada ya? Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.